gamisna seret terakhir di pangmulikeun si bapak bongkar celengan kita mah belanja yuk tuh nangis nanti nangis tulus mama teh rindu ka Epin teh mimitnya mah diajak mah rumah yuk nah karunya si bapak tuh mobil maju tangannya spion meneteskan air mata berarti si mama bohong mama pun pembohong yang baik mundur deh mangilu mah ayo dia pikir nyawa mama yang ngilu nyawa tapi saya nggak ganggu kebahagiaan Epi eh ayo Oh, iya mah lo lain cici. Aneh bojeng ngomong ceng main. Imah orangnya dibersih, hijau. Jadi kapan istirahat? Maka kalau punya rumah rada representatif, ada kamar khusus buat ibu kita dan ayah kita sebagai upah dari lelahnya mereka mengurus kita dengan AC tersejuk, asun terbaru dan terempuk, sabun terwangi, air karena Allah tidak pernah bisa mengingkari janjinya. Rajakan, hebatkan sikap kita ke orang tua kita dan itu pun tidak akan terbayar. Bongkar celengan, umrohkan, hajikan. Kan saya harus berbagi pengalaman. Experience is the best teacher. Saya nggak sekolah, Bu. Kalau mau nginjau, mengundang saya. Tong sok riwe nanyakan sipi, sipi, sipi. ependi, wengis lah. Tapi saya kan ngajar di kampus. unpar, Unpar, Unbar, HB di Bandung, TB, Ula Barat, doa mama jadi yang penting soleh orang pinter belum tentu soleh orang soleh pinter, bumi ini akan diwariskan kepada orang soleh surat al-anbiya 21 105 Allah berjanji dari semenjak manusia sebelum diciptakan dilahirkan sampai hari ini nggak rubah janjinya bumi akan diwariskan kepada orang soleh sing soleh weh. selesai urusan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ridho Allah kan kita dapat. Kan? Asli nabu, lah. Allah nggak pernah bisa mengingkari janjinya. Semua Allah bisa. Gak ada yang Allah tidak bisa. Dia bisa nol Ustaz, dia bisa bohong Allah mah. Mun orang nyari awak untuk bohongnya. Tinggal nyari awak nah untuk nyari status. Oh, kenal? awak. Sampai nyari awak untuk nyari status. Bukti nah status nyari awak wae eh, di status ke. Badanku nggak enak. Tanda seru tilu. Nyoba rana komen, non badan tuh enak, mandi kumasapo. Amin. tapi demi Allahnya menayana naon ka AA daerah dia wawakon nama wani jeung utahna lah nah bang wani jeung utahna dagar mabok at nu mabok mah bager muji ka urang teh ah kasep ah bager nu muji bang yang naon mana yang utah dagar mabok nu mabok mah lucu unik Rel kereta ngoronong rel kereta. Tinggal ikut ngajang gelombang mah jadi mesin gak tabrak ya orang samburkeun tewa. Benar mah ngorondang we dititah menerkeun tentang gusi bapak. Tapi tarajena panyangke koplo. Nah ini mabok ya. Eh mabok parbuat kita ya, panon poe bulan berat. Selama mabok panon poe bulan ah panon poe bulan anjing panon poe bulan terus anjing tong ribut ya tadi anjing gelut wae kan mabok nang ya bareng gua jelema orang tanya tanyakeun cina, mang tadi emang non ah ayo panon poe bulan ke orang taruskeun ke RT na cenah tapi enak enggal di dieu sarua keur mabok kan, Hidup ulah mabok mah. Yang bahagia Hayang bahagia, ingin senang, ingin bahagia, bahagia mah sederhana. JLB, jangan lupa bahagia. Bahagia itu diciptakan bukan dicari. Aku ketemu kamu aja bahagia. Aslina, oh, wani masuk buku harian. Luar biasa BJB Sumedang Bawa semangat pada saat capek banget. Ternyata jangan menunggu bahagia untuk berkumpul. Berkumpul seperti ini. Allah bahagia kan? Jangan menunggu bahagia untuk tersenyum. Sok senyum. Saat kita tersenyum, Allah bahagiakan kita. Wah yang seri wae meni riwe Hese kudu nunggu arisan cair. Leheng mau nomor DR, mau nomor jauh hayang barusuh, mau seri-seri, seri. Teman eh ya, tensleng ngaliwat ke Jumahan, duit eueuh jat seri wae da sodako seri. Ngan sama masjid bubar nu gelo slowly but sure bawa kalem man mereka mana fine atau dah habun bersilaturahmi mengang, menggapai ridho ilahi sok gerak aslinya kalau diwujudkan di silaturahmi mah entah entong bauan entah budak pak yang mau pak nungus di dakwahan tadi ah, ngiring ah kabumi ah debarase baju nanti ya bau sama kan cowok endor loba baju urut dan sama kayak baju sekali pakai sekali pakai nya mun aluskannya pakai deh da lebat nah, ya bikin sawarin kan pas pertama apa ngilu kalau ke tempat saya ke Syukur Jumbro bahwa oh, yuk mangsa urang 10 orang galau ya, nya nu megatna saurang nu ngiluna 10 orang itu trik mereka langsung megatan mobil sok bae lah mana ya ah tina Robin mah kumaha Batman we nyanggeus cicing bawa parkir di masjid rumah saya tiga lantai bu alhamdulillah lain nagawir di lantai pertama masjid, lantai kedua rumah, lantai ketiga pondokan gitulah lah berarti nongkrong ngopi ngobrol perkawis imannya jadinya pas parkir kan ada masjid cuma komentar pertama budak pak anjing masjid cuman. Ya. <laughs> eh saya lain masjid al anjing <laughs> masjid baitul syukur mah lain anak dibawa ke masjid cenah <laughs> teh keruk ya eh dikeruk pakai uya GR bro dimain dihanap yuk turun ke lantai dua turun kayak mali bir sieuna di masjid ganti baju teh mandi mandi ganti baju ah nono nanti cicing gitu entah diajak besok sama orang yang batu dibikin humble bere ngopi dahar gratis ngecas gratis rumah saya penuh dengan casan karena orang kan kebutuhannya kalau dulu 4 sehat 5 sempurna kalau sekarang 4 sehat 5 sempurna genep casan 7 power bank 8 kuota 8 tethering eh. tak di wifi-an masjid di Barta baru dakte saya ajak sholat enggak akhirnya muncul rasa malunya nyagi budak pang ah, Si nabi tos tilu hari di dia ngitung sorangan mana udah mau dipendah cinta di mana tuh pakai kuota ke aslina ah, akara cina mengijil mah juga aa ah, ah. yang curhat banyak udah pang curhat cina ada pangnya boga rasa sokat tadi no tapi itu isin mam di pasihan acuk di gentos bobo di kasuran di dia mah kontrak tuh mayat ngecas gratis tapi itu isin cina mau adan cenanya betul nanae ke masjid kari kituan ongki kituan teh bro eta nongeng nu ternyata tuh bau yang sholat, pak nyebut salat wae kituan kan masalah ya jawab pak jawab oh sholat, oh sholat kan anak anaknya ah bibi hoyong ini ngilu anak gratis itu mau kayak beda apa ah nah ya tang angkat lengan non takbir mang takbir takbir teh non angkat lengan saja jadi tak tak hanapun jejebir jampena ah sholat yang aing mah teu make jampe atau baru asa kayak aliran anyar salat temake jampe turun bang kabat ke jalan deh salat mah anjing di luhur temake jampe jadi viral kayak aliran salat temake jampe kurang jawabnya nya salat mah temake jampe tapi ku doa beda jampe jeung doa bedana naon jampe mah kujeng doa mah kudek dibeja-beja eh buat lo nggak serada ngerti sesat boh sholat tuh makai jampe mah nyanu sesat mas ya anjing untuk sholat atau bener oke sih langsung bisa dawah. ternyata mas antren mah tuh kudu lila lila saya jujur tulus aku nanya ke dia ah cina itu nongeng naon ruku nunjuk seruk sujud ah ya itu cina mau naik sholatnya naon nyari suh banget wudhu koplo Alhamdulillah pak ayo nate sholat tapi mau waka grup cina rek karir mau berjamaah rek mumparit meren sing bijaksana tuh udah bahasa maranena so, orang di lantai satu di lantai dua takut ketahuan belum bisa gitu kan Nolana dinikmati spiritualnya sampai ke ciri-ciri kemudian sholat ketenangan dan jiwa ngan betul beres Datang cak, turun ke handap teh nya DKM satu anu sorbanan segede anak konda teh dibuka budak rancung jaket paku payung celi bolong cana merecet rantai ngamas salat subuhna genep rokaan aliran naon deui iya. sampai digebuk si aliran naon keur karenya kan sesat tah penyakit bikin. geus beragama sok nyesatkeun batu ya teh belajar Proses for progress, don't protest, the process Kan bang ya proses istilahnya. Approach lah, kontrol lah, satu lantai, dua lantai gitu kan. Layak tuh diberi pinjaman. Iya layak, jelma ibadah, proses lah. Jadi hatiun salam langsung batang. Wah, mun cek si Aa di tamu, di tamu, di sanguan, cenah jelema. Mau ditinggali hajina, cenah. Asa ada, aing jina, aing ngarampok, aing bertikai perang eueun nyebut sesat aing sholat sebut sesat ing dahar ku aing tong geus tong nafsu mah pak uih pak haca itu lo balada kali ya. geus geus urusan urang patu deh pitulung Allah biar dia bertang, ada temannya datang subuh-subuh bro mana lupa ya, yuk di jalan aing mana nyawa orang di mana di nanggung bawa map mana di di OJBS di payahan mana ya, kenal tadi yang eh, mana di dia nama bos banget asa bersih kan wudhu atau tobat orang ya tadi rek tobat banyak Batman tobat Robin itu cek babaturana tobat tahun sih awet oh di mana mana lagi kayak mah salat tahun seubo atau berapa rakaat dua rakaat nyi dua rakaat ingin nu genep carekan Kemasia dua. Tayo garapan saya, eh garapan orang wen udah tak sama bukan ustad dikutuk jadi ustad kudu si mama pasti jadi ustad sekarang luar biasa Bandung juara saya sampai dipanggil spora ya non baru dak iya di mall yang di tempat hiburan ada sepi yang paling happening tempat di Bandung tuh lapang bola sama masjid pak kajian lagi ada program BLK Bandung Lautan Kajian saya sehari empat tujuh empat titik tujuh titik Dubarosen nih baru dah. The real man go to masjid. Nah, kemarin rebo malam tuh TSM macet. Kita lain arulin eta sorry tuh saya mau nggak laku kalau nggak ada masjid. Orang ke masjid balik jajan tong dicari. Gak raya apa, maka hari gini nggak ke masjid, mana aja. Gaul dong, gak play gaul tapi soleh. Masjid, kuno. Untuk ke masjid lain kekinian, kekunoan. Masjid, maka keren banget BJB ngadain acara kajian bentuknya silaturahmi biar dapat ridho Allah amin ya tapi kuncinya ridho Allah ada di ridho orang tua ya jangan sakiti hati orang tua hebatkan bisa jadi wajah terakhir yang kita lihat ketemu dengan mereka itu adalah wajah yang terakhir kita lihat bayangkan pulang dari sini bukan umurnya panjang misalkan kita pulang dari kajian lihat ibu kita diumumkan namanya di masjid yang biasa tersenyum simpul menyambut kita datang dari manapun sekarang wajahnya pucat pasi terbubuk, terbelujur kaku, tak menggenggam, mengelus tubuh kita lagi. Menangis histeris percuma, kemari kamar nawae, ay ke tempat sangat sok bebeja. Punten kanu ngagegeh di dia, ay ka indung rek ini terbebeja bebeja. Karena munjung mah ka indung aslina. Jadi mimpilah semua. Nggak, nggak bakalan alright lah. Tapi munjung indung everything gonna be alright. Ngenah jeung si mama bujuk Epi eh, ka mana lagi. Nabi memang bakal ke luar negeri. Februari saya di Australia di Victoria Park untuk 20 ribu take away. Belum Malaysia, belum Australia. Itu teh doa mama, Ibu bakal bilang ke luar negeri gratis. Sok tidak indung, punya ibu kan semua. Saya ada ibunya udah nggak ada. Lalu menunggu setiap detiknya doa-doa kita. Nah, sujudnya terlalu. Sebut nama kedua. Ya Allah, peluk mereka dengan pelukan terlembutmu di sisimu ya Latif luaskan kuburnya terangi barjahnya baskan hisab ampunin dosa, ringankan hisabnya detik ketika kita berdoa seperti itu Allah jawab ada sebuah riwayat dalam hadis kunci ketika seorang ibu dicambuk oleh malaikat penyiksa karena aja yang disebabkan dosa pribadinya waktu hidup dihentikan lalu ibu bertanya kenapa malaikat kau berhenti mencambukiku ada doa anakku yang detik ini sedang mentransfer doa kepada kontan doa anak yang soleh untuk orang tua. Terus kemana lagi? Kalau nggak pakai cara itu. Doakan orang tua kita yang sedang sakit sampai malam ini yang akut dengan penyakit karena lelah disebabkan mengurus kita sampai sakit. Lo masbi syawakillah Lo marbanas adibil bil baksya isbi antasya bila syifa ila syifa uka syifa ala ibu Ya Allah siapapun ibu mertua orang tua kami yang sedang sakit cabut rasa sakit dan penyakitnya siapapun mereka ya Allah rumahkan orang tua kami yang belum punya rumah kita indah-indah mewah-mewah tapi bukan tapi